رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah puji dan syukur atas rahmat dan nikmat Allah yang masih kita rasakan di dalam kehidupan kita di antara rahmat dan nikmatnya tersebut adalah kembali ia mempertemukan kita di majlis yang kita berharap Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita fadilah-fadilah yang Allah berikan terhadap orang-orang yang hadir di majlis-majlis yang ia cintai. Semoga berkumpulnya kita jasad kita di majlis ini mengumpulkan jasad kita di majlis kelak di surga Allah tabaraka wa taala. Allah bercerita tentang penduduk-penduduk surga muttaqiina ala rafrafin khubr muttaqiin ala furushin batainuha min istawraq mereka duduk bersandar mutaqabilin dalam ayat yang lain saling berhadapan saling berhadapan ala sururin mutaqabilin jadi majlis surga adalah majlis di mana satu saling berhadapan dengan wajah yang lain jadi bukan seperti majelis kita sekarang, tapi majelis yang melingkar, saling berhadapan. Ibn Utsaimin rahimahullah taala berkata, ini menunjukkan bahwa pandangan mata penduduk surga kemampuan mendengar penduduk surga jauh diberikan oleh Allah lebih dibanding di permukaan bumi. Karena ketika banjir itu semakin besar, maka lingkarannya akan semakin besar dan satu sama lain saling mendengarkan pembicaraan, saling memperhatikan dengan seksama. Pada pertemuan yang lalu, yang dimaksudkan yang lalu adalah pertemuan terakhir dalam kasus syubuhat Assalamualaikum adalah hujjah yang dinyatakan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan syirik yaitu permintaan Bani Israel untuk dibuatkan ilah yang bisa mereka ibadati kemudian permintaan para sahabat radhiyallahu anhum untuk membuatkan agar Nabi membuatkan untuk mereka pohon zatu anwar dan bantahannya adalah bahwa ini tidak sesuai dengan permasalahan kita karena Bani Israel tidak mengamalkannya dan para sahabat tidak menjalankannya sehingga mereka tidak kufur. Permasalahan Anda sekarang adalah Anda menjalankannya, Anda mengamalkan perbuatan syirik. Tidak ada khilaf di kalangan para ahli ilmu. Andai Bani Israel tetap menjalankan permintaan mereka. Walau tidak disetujui oleh Nabi Musa, mereka akan kufur. Sebagaimana tidak ada khilaf di kalangan para ahli ilmu, seandainya para sahabat tetap melakoni perbuatan membuat sebuah pohon keramat, maka mereka akan kufur dengan hal yang seperti itu. Setelah datang larangan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di situ pertemuan kita yang lalu, kita lanjutkan bacaan kitab. oleh Kalau الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعلم وتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سالوا النبي صلى الله عليه وسلم وتفيد ايضا انه لو لم يكفر فانه يغلظ فانه فانه يغلظ يغلظ فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Setelah pembahasan tentang perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa dan perkataan para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan oleh Syekh walakin hadhihi al-qissah akan tetapi cerita ini yaitu cerita Bani Israel kepada Nabi Musa dan cerita para sahabat yang minta kepada Rasulullah SAW menunjukkan pohon keramat, pohon yang mendatangkan berkah. Setelah selesai membantah, beliau ingin menunjukkan beberapa poin ilmiah yang perlu untuk kita perhatikan, yang perlu untuk kita cermati. Tufidu cerita ini memberikan faedah annal muslima bahwasanya seorang muslim termasuk muslimah ya. karena seliap pembicaraan tentang muslim muslimah masuk di dalamnya kecuali ada keterangan khusus bahwa muslimah berbeda. Dan di dalam masalah tauhid tidak ada perbedaan antara muslim dan dan muslimah. Anal muslimah bahwasanya seorang muslim balil alima bahkan orang alim sekalipun qad yaqa'u kadang-kadang dia jatuh fi anwa'in minasyirki la yadri anha. Kadang-kadang dia jatuh kepada hal-hal macam-macam daripada kesyirikan la yadri anha. Dia tidak tahu. Fatufidu, maka cerita ini memberikan faedah keharusan at-taharruz at-ta'allum keharusan kita untuk terus belajar wat-taharruz dan terus berhati-hati soal tauhid soal menjaga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ma'rifata anna qaulal jahil dan cerita ini memberikan faedah bahwasanya kita mengetahui bahwa perkataan orang bodoh atau tauhid fahimna soal tauhid kami sudah paham. Soal tauhid kami sudah paham. Anna bahwasanya ini perkataan seperti ini min akbaril jahli dari kebodohan yang sangat besar wa makayidi syaitan dan dari tipu daya syaitan. Masyarakat muslimin Perhatikan Siapa yang meminta ilah Kepada Nabi Musa Jawabannya Sahabat-sahabat Nabi Musa Yang hidup bersama Nabi Musa alaihissalam Dalam kata lain Orang yang paling alim di permukaan bumi setelah Nabi Musa Ketika itu. Pertanyaan berikutnya, siapa yang meminta zatu anwa kepada Rasulullah? Sahabat-sahabatnya. Ini menunjukkan bahwa terkadang qad yaqa'u qad masuk ke dalam fiil mudhari bermakna qad kadang-kadang Kadang-kadang boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Kadang-kadang orang muslim terjerumus ke dalam hal yang berbau syirik. Sementara dia tidak tahu. Bahkan bukan orang muslim saja, balil alim, bahkan orang alim terjerumus ke dalam hal yang merupakan kesyirikan. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala an. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala an. Apa gelarnya di kalangan para sahabat? A'lamun nas bil halali wal haram. Manusia yang paling mengerti masalah halal dan dan haram Mu'ad bin Jabal. diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu rabbi wasallam alaihi berdakwah ke Yaman kepada orang-orang di sana Yahudi banyak Nasrani banyak di saat beliau pulang ke kota Madinah pertama bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung sujud kepada Rasul sujud kepada manusia halal atau haram haram. Siapa yang melakukannya? Apa gelarnya? A'lamun nasi bil halali wal haram. Orang yang paling mengerti hukum halal dan dan haram. Ini menunjukkan bahwa terkadang orang muslim alfa. Terkadang orang muslim khilaf. Terkadang orang muslim salah. sealim apapun dia, sehebat apapun dia di mata kita, yakini bahwa dia tidak akan sempurna. Maka nasihat para ulama dahulu, kalau ingin tahu bodohnya guru Anda, belajar ke guru lain. Maksudnya bukan ingin mencari kebodohan guru, akan kelihatan bahwa ternyata guru saya kurangnya di sini, kurangnya di sini kan. Karena kelebihan itu ada di di guru lain kita temukan. Oleh karena itu, orang yang rajin menuntut ilmu ke banyak guru dengan garisan garis catatan yang paling bawah yang penting adalah gurunya ahlu sunnah. Bukan banyak guru artinya sembarangan orang didengar. Itu harus diberikan catatan penting. Dia akan bisa melihat Ustaz ini kurangnya di sini, Ustaz ini kurangnya di sini, Ustaz ini kurangnya di sini. Saya kurangnya semuanya. Tapi menunjukkan bahwa Orang memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Dan itulah insan. Tidak ada insan yang sempurna kecuali para nabi dan para rasul yang tidak memiliki salah dan khilaf. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu begitu datang ke kota Madinah sujud Rasulullah bertanya, Mahada ya Mu'ad? Apa ini wahai Mu'ad?" Keingkaran yang besar yang dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal sementara dia adalah Mu'ad radhiyallahu anhu. Kata kata Mu'ad saya melihat mereka melakukannya kepada pembesar-pembesar mereka, ulama-ulama mereka dan engkau yang paling pantas mendapatkannya wahai Rasul. Makanya saya kerjakan. Kata Rasul tidak berhak seorang hamba sujud kepada hamba. Seandainya aku akan menyuruh seorang manusia sujud kepada manusia, yang pasti akan kusuruh adalah istri sujud kepada suami. Itu adalah asbabul wurud hadis Rasulullah SAW bahwa seandainya saya akan menyuruh seseorang sujud kepada seseorang yang akan saya suruh adalah bukan murid kepada guru, bukan anak kepada orang tua, bukan pegawai kepada karya kepada atasan, bukan rakyat kepada raja dan pemimpin yang akan saya suruh adalah istri kepada suami. Seandainya saya akan menyuruh. Ketahuilah masyaallah muslimin bahwa sujud kepada manusia syirik. Kufur. Akan tetapi ketika Mu'ad diingatkan, berhenti. Melakukan kesalahan yang diingatkan dan kemudian berhenti. Dan beliau ini ada pembahasan setelahnya. Ini menunjukkan bahwa cerita ini menunjukkan bahwa kita harus terus belajar. Kita harus terus membahas mendengarkan tausiah Ilmu itu tidak berapa yang kita dengar segitu yang kita dapat. Enggak ya. Yakinlah itu. Ulama apabila wafat dia akan membawa lebih daripada 50% ilmunya menghilang. Karena muridnya tidak akan bisa merekam seluruh yang dia ketahui. Oleh karena itu ketika Allah mencabut ilmu para ilmu dari permukaan bumi dengan cara apa? Mewafatkan para ulama. Mewafatkan para ahli ilmu. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa cerita ini memberikan faedah ilmiah kepada kita. Kita harus harus hati-hati soal tauhid. Orang alim seperti Banu Israel, orang alim seperti para sahabat, hidup bersama Nabi SAW, kadang-kadang terpeleset. Dan jangan merasa aman. Dari sini tahulah kita bahwa hanya orang bodoh yang mengatakan soal tauhid kami sudah 100% paham. Kami ingin yang lain. Dan ini sering dialami oleh para ulama-ulama yang sering mengajarkan tauhid. Ah, tauhid terus. Fikih lagi. Tauhid terus. Akhlak lagi yang penting. Subhanallah. Beliau mengatakan perkataan itu bukan orang jahil. Karena dia jahil akan berapa pentingnya tauhid di dalam hidupnya. Lebih daripada pentingnya fikih, lebih daripada pentingnya akhlak, lebih daripada pentingnya yang lain. Tauhid itulah pondasi agama Islam. Hilang tauhid, hilang Islam dari kehidupan seorang insan. Terjumus dia kepada sesuatu yang berseberangan dengan tauhid, bisa jadi itu mengeluarkan dia dari dairatul Islam, dari koridor agama Islam. Bagaimana kalau itu terjadi? Nauzubillah min dzalik. Maka lihat ketika Banu Israel yang alim, para sahabat yang fakih, ada syubhat. Ada kesalahan dalam mencerna. Ada hal yang ter, terpleset dan kalau akidah sudah tertanam, susah untuk Susah untuk mengangkatnya bersih 100%. Imam Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi rahimahumallah Berapa alimnya mereka dalam ilmu? Tapi karena akidah yang beredar di negeri mereka dari kecil, akidah adalah akidah syariah. Ada hal-hal yang mereka tidak bersih dalam masalah itu. Dan itu sering kita ingatkan kepada kaum muslimin ketika mereka membaca kitab Fathul Bari atau membaca kitab Al-Minhaj karya Imam Nawawi Fathul Bari Sahih Bukhari mensyarah Sahih Bukhari Al-Minhaj mensyarah kitab Sahih Muslim bin Hajjaj hati-hati tentang masalah aqidah, terutama asma wa sifat karena dua imam yang jadi, dua imam yang agung itu belum lepas daripada aqidah yang telah tertanam dari kecil dari kehidupan ketika mereka belajar Ini menunjukkan orang alim seperti Imam Ibnu Hajar. Buku apa yang tidak beliau baca? Kalau dalam masalah akidah, umat berkata Syekhul Islam, itu langsung para pembaca buku, maksudnya adalah Ibnu Taimiyah. Tapi para penuntut ilmu hadis, terutama ilmu rijal, ilmu sanad, ilmu mustalah, ketika disampaikan di dalam kitab itu. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam langsung otak mereka langsung kepada Ibnu Hajar Al Asqalani. Jadi dia Syekhul Islam di dalam ilmu mustalah. Syekhul Islam di dalam ilmu rijal. Artinya buku apa yang tidak dia tidak beliau telah. Namun kalau akidah sudah salah, susah untuk membersihkan 100%. Maka ketika kita sadar, kita berangkat daripada kaum yang pernah memiliki akidah yang salah, jangan bosan belajar ilmu tauhid. Jangan bosan membuat benteng-benteng untuk tidak terjerumus ke dalam kesyirikan dengan cara belajar, bertanya, menanyakan, mendiskusikan, mencerna, mencermati. Dan berdoa kepada Allah memohon ampunan Hendaklah seorang muslim selalu berusaha untuk selalu mencari sebab-sebab selamat daripada kesyirikan. Karena sesungguhnya syaitan memiliki tali perangkap yang sangat halus dan membersihkan diri daripada hal-hal yang beraroma syirik itu penting. Terkadang orang muslim masih mengucapkan kalimat-kalimat yang beraroma syirik. Ketika anaknya sakit, Ustaz, Pak dokter tolong sembuhkan anak saya. Lihat, kalimat-kalimat seperti ini masih berbau apa? Syirik. Karena kita minta kesembuhan dari dokter. Tolong selamatkan anak saya. Yang bisa menyelamatkannya adalah Allah yang bisa menyembuhkannya Allah orang muslim menjaga kalamnya lisannya daripada yang berbau syirik Nabi Muhammad SAW di kota Madinah mendidik para sahabatnya untuk menjaga lisan dari seluruh yang beraroma syirik sampai ketika para sahabat mengatakan Masya Allah wa syi'ta engkau berkehendak dan Allah telah berkehendak dan engkau telah berkehendak Rasulullah SAW marah saya berkata Aja'altani lillahi nidda Engkau telah menjadikan aku sebagai tandingan untuk Allah Ketika hanya memakai kalimat dan Allah berkehendak dan engkau telah berkehendak dan seiring Subhanallah Nabi Muhammad SAW mendidik umatnya sampai kepada kalimat yang dikeluarkan dari lisan jauhkan daripada kalimat-kalimat yang bisa mengundang syirik Oleh karena itu disunnahkan, dianjurkan dan di, dianggap aib orang yang akan melakukan satu pekerjaan besok tidak mengucapkan insya Allah. Karena di sana ada ada penodaan terhadap terhadap, tauhid rububiyah. Ya besok saya kerjakan besok. Anda yakin Anda bisa mengerjakannya besok? Anda bisa mengatur dunia ini? Tidak bisa. Oleh karena itu, Ucapkan, insya Allah. Hanya Allah yang bisa membuat Anda melakukannya besok. Anda tidak bisa. Anda bisa lupa. Anda bisa sibuk. Anda bisa wafat bahkan. Sakit. Meninggal bahkan. Gak bisa mengerjakannya besok. Ada makna yang terganggu di dalam kalimat saya akan kerjakan nanti. Seolah-olah kita yang mengatur dunia. Beralih mengatur dunia adalah Allah. Oleh karena itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan itu tanpa insya Allah, Allah tegur. Seperti yang telah pernah kita sampaikan. Ketika Ashabul Jannah, pemilik kebun-kebun yang banyak, yang ranum, yang diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Qalam, dihukum berat oleh Allah. In kuntum salimin. Kita pagi besok-besok kita akan menuai, kita akan me, apa namanya? memanen. Wala yastasnun. Mereka tidak mengucapkan insya Allah. Mereka tidak mengucapkan insya Allah. Seolah-olah mereka yang bisa melakukan itu. Wala yastasnun. Fatafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Allah datangkan musibah, hancur seluruh yang mereka miliki itu malam harinya. Padahal tadinya mereka bilang besok kita manen. Pagi-pagi kita berangkat. Tanpa pakai insya Allah. Allah tegur. Allah berikan teguran keras. Karena di sana Allah dilupakan bahwa Allah lah pengurus, Allah lah pengatur, Allah lah yang mentakdirkan Anda bisa berbuat, yang memberikan kekuatan kepada kita untuk berbuat, sehingga timbul kesombongan, lupa kepada Allah tabaraka wa taala sehingga kalimat itu merupakan kalimat yang harus selalu kita ingat seandainya kita ingin berjanji untuk melakukan sebuah pekerjaan nanti atau keesokan harinya. Ucapkan insya insya Allah. Dan dari sini kita ketahui orang-orang bodoh yang selalu mengatakan tauhid kami sudah mengerti. Walaupun Anda mengerti, mengertikah Anda melebihi pengertian para sahabat terhadap tauhid? Walaupun Anda sudah paham, menurut Anda, pahamkah Anda seperti pahamnya para sahabat Rasulullah SAW? Kalau seperti mereka masih mungkin untuk terjatuh, masih seperti mereka masih mungkin untuk tergelincir. Siapa? Anda siapa? Siapa kita? Akhifiddin, manusia sekarang ini mau pensiun mulai dia linglung itu tanda apa? Tauhidnya kurang. Mulai pensiun, mulai resah kalau sudah mulai pensiun. Kalau sudah akan ada PHK, ha? baru isu PHK, itu sudah mulai resah. Itu tanda apa? Tanda kurangnya ilmu tauhid. Allah yang memberi rezeki. Bukan negara. Allah yang memberikan rezeki. Bukan PT. Itu petikan yang perlu perlu dipetik dari pelajaran ini kata beliau. Dilanjutkan. Watu fidu aidan. Dan cerita ini memberikan faedah ilmiah juga. Annal muslimal mujtahida. Bahwasanya orang muslim yang telah beristihad. Tidak dengan hawa nafsu. Tapi dengan maksud yang baik. Dan tujuan yang baik tidak ada maksud penyelewangan terhadap syariat idza takallama bikalami kufrin apabila berucap dengan ucapan kufur kalimat kufur keluar dari lisannya wa huwa la yadri sementara dia tidak tahu fanubbiha ala dhalik maka dia diperingatkan tentang itu diperingatkan bahwa ini tidak benar, ini salah. Fataba min sa'atihi maka dia tobat langsung pada waktu itu min saati dari waktu itu pada saat itu juga dalam bahasa kita annahu la yakfur bahwa dia tidak kufur dengan kataan tersebut kama fa'ala banu Israel walladzina sa'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam seperti yang terjadi yang dikerjakan oleh Banu Israel. Kalimat kufur. Tapi mereka taubat setelah mendapatkan peringatan, itu tidak dihitung dosa. Ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Apakah baik orang muslim mendengarkan cerita tentang cara-cara orang melakukan kesyirikan? Baik atau tidak baik? Bagaimana orang melakukan kesyirikan? Apa yang dikerjakan orang melakukan kesyirikan? Apa contoh-contohnya? Seperti apa perbuatan mereka? Al-jawab tergantung. Apabila orangnya adalah orang yang sudah mengerti ilmu tauhid dan sudah kokoh kakinya insya Allah di dalam ilmu tauhid maka baginya itu berfaedah dan baik. Akan tetapi kalau sebaliknya dia belum menguasai ilmu tauhid dan belum belajar dengan baik tentang usul tauhid. Maka hal itu tidak boleh dia kerjakan karena bisa jadi dia terpengaruh. Adapun orang alim baik baginya. Agar kemudian dia bisa mengetahui jalan-jalan ke kejahatan, jalan-jalan kesyirikan untuk diperingatkan kepada umat. Berkata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala an, "Kana nasu yas'aluna Rasulullah sallam 'anil khairi." Adalah manusia selalu bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Siapa manusia yang disebut? Para sahabat radhiyallahu anhum. Karena manusia yang bertanya kepada Rasul adalah para sahabat beliau. Yang ditanyakan selalu kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anishar. Sementara aku sering bertanya tentang kejelekan-kejelekan. Kejahatan-kejahatan. Maha an yudrikani. Karena saya takut kejahatan itu menimpa saya. Kejahatan itu singgah dalam hidup saya ini terpuji. Bagi siapa? Bagi orang yang matang seperti Hudzaifah bin Yaman. Tidak bagi semua orang. Ada orang bilang, kalau ingin mencari kebenaran itu masuki seluruh yang ada. Itu tidak benar. jalan yang paling pintas untuk mengetahui keburukan adalah dengan mengenali kebenaran. Itu jalan yang paling pintas. Jalan yang paling pintas untuk bisa mengetahui mana yang batil adalah dengan mempelajari yang hak. Karena yang batil terlalu banyak untuk diketahui. Jumlahnya beribu-ribu kali lipat lebih banyak daripada kebenaran. Kalau kita habiskan waktu kita untuk mempelajari yang batil, habis umur kita yang batil belum selesai untuk kita kaji. Tetapi ketika kita habiskan umur kita untuk yang hak, kita pertama kita bisa berjalan di atas yang hak, yang kedua apapun yang menyisi yang hak kita tahu itu batil. Walaupun kita tidak tahu dalil-dalil yang tegas dalam masalah itu. Tetapi kita tahu itu batil. Ini yang hukum umum. Tetapi di sana harus ada orang-orang yang juga menyelami kebatilan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim termasuk para ulama yang rajin membaca buku alul Bid'ah. Untuk apa? Untuk membongkar bid'ah mereka. Sehingga banyak sekali nukilan-nukilan di dalam kitab, terutama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nukilan-nukilan dari ahli bid'ah, perkataan mereka, ucapan mereka. Dari mana beliau pelajari? Dari kitab mereka. Maka saya merasa heran dari sebahagian kaum muslimin yang terlalu tasarruh, terlalu tergesa-gesa menghukum orang. Begitu masuk ke pustakanya, di pustaka ustaz itu dinampak-nampak oleh dia di kitab ahli bid'ah. Oh, berarti ustaz ini menyembunyikan bid'ahnya. Langsung. Hah? Begitu masuk pustaka seorang ustaz, nampak majalah-majalah yang ditahdir oleh para ulama, Berarti Ustaz ini sunnahnya di depan doang, di belakang bid'ah. Lah ya akhi. Kalau Anda masuk ke pesara para ulama, Anda akan menemukan buku-buku ahli batil ada di sana. Untuk apa? Untuk dipelajari. Titik-titik kesalahannya ada di mana, poin-poin penyelewengannya ada di mana. Syekh Rabi, hafizahullah taala. Bukankah dia punya kitab Jalal Quran? Ya, saya melihat di pustakanya ada. Tapi untuk apa? Untuk dia baca, kemudian dia tunjukkan poin-poin kesalahan di dalam kitab tersebut. Lengkap dengan halamannya, lengkap dengan cetakannya. Ada kesalahan di halaman ini, ada kesalahan akidah di dalam halaman ini, ada kesalahan, ada kalimat takfir di halaman ini. Ada kalimat yang keluar dari agama Islam dalam dalam halaman ini. Sehingga kekhawatiran kepada orang yang tasarruf seperti itu, kadang-kadang kita beli buku ahli batil dituntut kita untuk nulis buku ini dibeli, dibaca untuk diketahui kesalahan-kesalahannya. Karena takut kita ada orang-orang yang kemudian singgah di pustaka. Oh, pustaka ini berarti ya, bagian daripada tingkat kehati-hatian agar kemudian tidak diyakini bahwa buku itu kita beli untuk kita jadikan pedoman tidak untuk kita ketahui kesalahan-kesalahannya. Di antara kitab yang pernah saya baca karangan Yusuf Qardawi adalah 70 tahun Ikhwanul Muslimin. Ada sebuah kalimat yang ia ucapkan bahwa apa yang dicetuskan oleh Imam Hasan Al-Banna masih perlu direvisi. Masih perlu dievaluasi dan diperbaiki. Kita buat catatan penting. Inilah kebatilan Anda. Anda tidak kembali kepada syariat. Karena syariat tidak perlu direvisi. Syariat tidak butuh dievaluasi. Seluruh yang Anda buat adalah pekerjaan manusia. Maka Islam lebih baik daripada apa yang Anda lakukan. Syariat Islam butuh revisi nggak? Butuh evaluasi nggak? Tidak butuh. Yusuf Qardawi mengatakan, apa yang dibuat oleh Hasan al-Banna itu butuh evaluasi, tunduk kepada revisi. Tinggalkan yang buruk, ambil yang baiknya, benahi yang salahnya. Islam tidak begitu. Ini menunjukkan dia sendiri paham bahwa apa yang dibuat oleh Hasan al-Banna bukanlah Islam. Tetapi pola pikir pola pikir yang dibawa oleh Imam Hasan al-Banna. Nah, kalimat-kalimat seperti ini kalau kita dapatkan langsung dari para pengagum-pengagum Hasan al-Banna akan memberikan makna yang lebih dalam. Akan memberikan makna yang lebih dalam ia sendiri ternyata menyatakan bahwa apa yang dicetuskan oleh Imam Salman dengan cara-caranya adalah buah pikiran dia yang tunduk untuk evaluasi. Harus direvisi kalau salah. Sementara Islam tidak begitu. Lalu dari mana datangnya bahwa pengikut gaya seperti itu, mereka lah orang yang terdepan dalam kebenaran. Salah. Ketika kebenaran mereka masih tunduk kepada evaluasi dan revisi, itu bukanlah kebenaran kebenaran yang ada, tidak perlu lagi evaluasi, tidak perlu lagi revisi karena dia datang dari Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini ikhwan fiddin rahimakumullah. Jadi seorang talibul ilm yang sudah matang silahkan memandang untuk mempelajari yang salah. Saya meminjam kitab ISK Power karya ah apa Ari Ginanjar yes di power kita mulai membaca apa yang ada di dalamnya kalimat yang paling parah yang saya temukan di dalam buku itu adalah dia mengatakan ikuti suara hati anda karena suara hati itu adalah suara Tuhan Ini penyeleweng yang tauhid yang luar biasa. penyeleweng yang dari tauhid yang luar biasa. Jadi suara hati kita suara Tuhan. Lalu dia mulai membuat contoh-contoh orang-orang yang sukses ketika mengikuti suara hati dan mayoritas contohnya adalah orang kufar yang sukses dalam ilmu dunia. Jadi mereka mengikuti suara hati Tuhan mereka. Siapa Tuhan mereka? Akan tetapi tidak diizinkan kepada para pen, pemula karena memang dikhawatirkan ada yang singgah daripada syubhat. Hukum asal jangan dengar. Tapi harus ada yang bergerak untuk membacanya, mengetahuinya, melihat apa yang ada di dalamnya. Dan itu tidak semua orang. Hukum asalnya tutup telinga. Seperti dilakukan oleh Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin datang kepadanya seorang ahli bidang. Saya ingin ber, berbicara kepada Anda. Tidak. Saya ingin bacakan ayat hadis, tidak. Saya ingin bacakan Al-Qur'an, tidak. Saya tidak mau. Dia tutup telinga. Itu hukum asal. Dan tidak harus semuanya seperti itu. Karena di sana sini kita menemukan para ulama yang juga itila ala kitab ahlul sun ahlul bid'ah membaca kitab ahlul bid'ah untuk mengetahui kesalahan-kesalahannya. Lihat Mayoritas para sahabat bertanya kepada Rasulullah akan kebaikan. Namun Muad, eh, namun Hudzaifah bin Yaman bersiri, bertanya kepada Rasulullah tentang hal-hal yang buruk yang akan terjadi. Dan itu kelebihan daripada Hudzaifah bin Yaman. Tapi tidak semuanya juga harus begitu. Mayoritas harus kembali kepada yang hak. Wallahu a'lam. Diterangkan oleh Syekh banyak sekali para penuntut ilmu kalau sudah belajar kitab ini beralih kepada tahu kitab tauhid yang lain, mulai resah kitab tauhid terus, la ilaha illallah terus, syarat-syaratnya terus. Emang kenapa? Ingin matang mau apa enggak? Hah? Bukankah kata orang lancar kaji karena ada apa? Karena diulang. Kalau yang akan dimatangkan itu pondasi agama Islam kita, kenapa kita harus bosan? Dan seperti yang kita katakan tadi, bahwa majlis tidak semua yang kita dapatkan, seluruh yang tidak disampaikan di majlis, semua dapat. Ada poin-poin penting hinggap di hati kita. Ada pelajaran-pelajaran hinggap yang tidak hinggap pada majlis yang berikutnya, yang tidak hinggap pada majlis yang berikutnya, yang tidak Allah tanamkan di dalam jiwa kita pada majlis yang berikutnya. Lalu kenapa harus bosan? Bukankah semakin batang dalam ilmu tauhid semakin baik? Bukankah semakin nyalam dalam ilmu tauhid semakin terpuji? Ikhwan fiddin. Syekh Muhammad Ibrahim pernah melakukannya. Dan saya pernah melakukannya, mencoba juga di majelis taklim. Ketika bercerita tentang di sebuah negeri itu ada orang yang seorang anak yang memperkosa ibunya. Setelah itu dia bunuh ibunya menjadi tujuh. Dia dia belah belah. Dia apa namanya? Mutilasi. Lalu dia campakkan ke sungai. Kita menemukan suara gaduh di majelis. Artinya merasa ini pekerjaan yang luar biasa, bejat. Tapi ketika kita coba mengatakan tentang ada orang di sana yang pergi mencari tangkal untuk menyelamatkan dirinya dari gangguan kuntilanak. Gaduh seperti itu tidak terdengar. Dan itu telah dipraktikkan oleh Syekh Muhammad bin Rahim ketika di majlis. Ketika dia bercerita tentang orang yang membunuh ibunya. Timbul orang-orang yang ada di hadapannya basyasah, basya'ah bahwa mengingkari betul bahwa ini pekerjaan yang luar biasa hina. Tapi ketika disebutkan perkataan perbuatan syirik, mereka tidak seperti itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa belum matangnya ilmu tauhid. Bahwa mereka masih merasa memperkosa ibu, membunuhnya lalu memutilasinya itu lebih berat daripada menancapkan tangkal dan jimat di badan. Ketika kita melewati tempat-tempat wanita jahat. Kita demikian marah dan benci. Seperti itukah marah dan benci kita atau lebihkah dari itu atau kurang daripada itu ketika kita melihat orang yang kita kenal memasangkan pangkal di tubuh anaknya? Ketika kita melihat orang-orang yang mabuk, tempat-tempat mabuk, tempat-tempat musik, begitu marah kita. Seperti itukah juga marah kita ketika kita melihat toko-toko yang menggantungkan jimat dan tangkal? Kalau lebih marah melihat bar karaoke daripada tangkal, tauhid kita belum matang. Karena yang, yang dilakukan oleh orang-orang yang menangkal, mematang tangkal untuk usahanya, melancarkan usahanya dengan tangkal dan jimat, lebih parah daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di atas di dalam karaoke tersebut. Ini maksiat, itu juga maksiat. Namun ini maksiat paling besar yaitu syirik. Ketika melihat tayangan-tayangan aurat, kita marah dan benci. Ketika melihat tontonan sihir, ya, asik, asik melihatnya. Ini menunjukkan kematangan yang kurang. Oleh karena itu, harus tetap belajar dan mengetahui tauhid. Tidak salah mengulang, tidak salah untuk mematangkan hal tersebut. Dan juga watufidu aidan dan cerita ini juga memberikan faedah ilmiah annahu laulam yakfur walaupun dia tidak kufur dengan mengucapkan kalimat itu setelah dinasihati langsung bertaubat fa innahu yughalladu alaihi kalamu tetapi seorang alim harus memperingatkan dengan kalimat dan kata yang keras taglidhan syadida keras yang bersangatan pengingkarannya harus lebih parah harus lebih keras harus lebih dahsyat kama fa'ala Rasulullah SAW seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi kalau kesalahannya adalah kesalahan tauhid, pengingkarannya harus lebih keras, lebih tegas, lebih apa namanya? lebih kuat agar kemudian sang murid, sang talib benar-benar terhenyak dia dia merasa kesalahannya ringan tapi ternyata kesalahannya berat karena kesalahannya ada di dalam permasalahan tauhid. Ini pelajaran terakhir ini untuk para guru, untuk para orang tua. Ya. Untuk para guru dan para orang tua. Alangkah banyaknya orang tua yang benci melihat anaknya tidak menutup aurat, benci melihat anaknya berpacaran, tapi tidak benci melihat anaknya melihat kesyirikan, menonton kesyirikan. Dan ini kesalahan yang terjadi karena kita tidak bisa menakar bahaya syirik sehingga terjadi kesyirikan dalam hal yang seharusnya kita bisa untuk menjaga anak-anak kita lalu hal itu kita remehkan sementara kita marah kepada mereka dalam hal-hal yang dosanya di bawah dosa syirik Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan dan kita baca dan kita syarah bermanfaat. Semoga Allah tabaraka wa taala memantapkan kaki kita di atas tauhid dan menambah ilmu kita terus dalam dan menjaga kita dari suruh kesyirikan. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.